Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? يوم يقوم الناس لرب العالمين yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam كلا إن كتاب الفجار لفي سجين Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. وما Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Kitab marqum Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. إلا كل معتد أثيم Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. nya Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. الأرائك ينظرون Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. يسقون من رحيق مختوم Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba ومزاجه من تسنيم Dan campurannya dari tasnim, عينا يشرب بها المقربون yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. وإذا مروا بهم يتغامزون Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. وإذا رأوهم Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, "Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat." Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir على الأرائك ينظرون mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?